بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ إمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطل على حرب المعطلة والجحمية فهذا شرح السنة فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحته Faman wafaqahu Allah Faman wafaqahu Allah lil qiyami bima abana bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i faraidihi bil ihtiyati bin najasati wasbagi taharati ala ta'ati wa ada'is salawati ala istita'ati wa ita'iz zakati ala ahlil jidati wal hajju ala ahlil jidati والاستطاعات وصيام رمضان لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى وخمس صلوات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر في كل ليلة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 Beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, murid Imam Syafi'i rahimahullah tentang bagaimana syokianya keyakinan yang harus diyakini oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah beliau menyebutkan banyak hal Beliau melanjutkan fahada syarhus sunnah. Inilah penjelasan tentang sunnah. Makna sunnah adalah at-tariqah. Maknanya at-tariqatu ar-rasul. Jalan yang ditempuh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau dalam memahami agama ini, mengamalkannya, meyakininya. Sunnah memiliki banyak makna. Secara bahasa sunnah makna at-tariqah. Jalan. Ya. Kadang-kadang sunnah disebutkan kebalikan daripada bid'ah. Kadang-kadang sunnah disebutkan kebalikan daripada wajib. Kadang-kadang sunnah disebutkan sumber yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang sunnah bermakna jalan dalam memahami agama yaitu manhaj. Dan ini dimasukkan beliau rahimahullah. Fahadhi fahadha syarhu sunnah. Inilah penjelasan tentang sunnah jalan yang dijalani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama, mengamalkannya, meyakininya. Taharraitu kashfaha wa awdahtu Aku berupaya untuk menyingkap sunnah ini, jalan ini, metode ini. Karena aku telah berupaya untuk menjelaskannya. Faman waffaqahu Allahu Barang siapa yang Allah beri taufik Karena segala taufik itu adalah milik Allah Dan di tangannya semata Maka barang siapa yang Allah beri taufik Lil qiyami bima abantuhu Untuk dapat melaksanakan dengan apa yang telah kujelaskan ini Ya Berupa keyakinan maupun perkataan maupun perbuatan Barang siapa yang mampu mengerjakan apa yang telah kujelaskan ini ma'a lahu bil ala ada'i faraidih. Tentu hendaklah diiringi juga upaya dia untuk melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan. Ya. Agama ini ada yang wajib kita yakini. Itu perkara-perkara iman, usul. Pilarnya rukun iman yang enam. Ada perkara-perkara yang harus kita kerjakan berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Ada yang harus kita jauhi. Baik yang sifatnya haram maupun sifatnya makruh. Ya, inilah agama ini semuanya. Maka barang siapa yang Allah beri taufik untuk mengamalkan apa yang telah kujelaskan ini dan diiringi dengan upayanya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, ya Allah telah menurunkan kepada kita sejumlah kewajiban-kewajiban. Barang siapa yang menjalankan kewajiban tersebut dia akan selamat. Bil ihtiyati fin najasat. Dengan berupaya untuk berhati-hati menjauhkan dirinya daripada segala macam bentuk najasat, perkara-perkara yang najis. Agama yang diperintahkan umat ini untuk senantiasa dalam keadaan suci bersih, at-tuhuru syatrul iman kesucian itu setengah daripada iman. Kata Allah, fasalli rabb eh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbaka fakabbir." Tuhanmu besarkan, "Wa thiyabaka fatahhir." Pakaianmu hendaklah kau sucikan. "War rujza fahjur." Adapun segala macam keburukan tinggalkan, berhala-berhala tinggalkan. Ada najasat yang dalam bentuk maknawi Najis yang sifatnya maknawi berupa kesyirikan itu najis. Tapi berupa etikat maknawi. Kata Allah innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apa Apanya najis? Apakah tubuhnya tidak? Apakah bekas apa yang dia minum najis? Tidak. Tapi maksudnya adalah najasat ma'nawiyah najis ma'nawi apa yang bersarang dalam hatinya berupa kekufuran. Ada pula najasat yang hissiyah, perkara-perkara najis yang terang-terangan, jelas. Ya, yang konkret yang kita harus menjauhinya. Segala macam yang najis tersebut, baik berupa kotoran manusia, ya, maupun kotoran binatang-binatang buas. Ya, kencing manusia, dan kencing daripada binatang-binatang buas dan hal-hal lainnya yang kita diperintahkan untuk menjauhinya seperti darah, darah najis. Ya, tapi apabila aliasi ruminhu sedikit menyembelih ada percikan satu dua percikan, tak mengapa. Mimma afanhu dimaafkan, ditoleransi. Kita salat ada satu dua ya darah yang mungkin pecaknya menempel enggak ada masalah. Bangkai itu najis. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan kewajiban-kewajiban menjauhi segala macam perkara-perkara yang najis. Baik najis apa tadi? Ma'nawi maupun najis isi. Ya, ketika orang Arab Badui kencing, Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya kencing di masjid, ahriqu alaihi sijlan min ma' bersihkan, tuangkan padanya satu ember daripada air. Ini menunjukkan kencing manusia itu najis, kita harus ya tanazzah, berupaya menjauhinya. Inilah maknanya. Ya. Dan semua diatur dalam agama, apa yang disebut najis, apa yang tidak najis. Kemudian kata beliau, ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i faraidhi bil ihtiyati fil najasat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah wa isbaghi taharati 'ala taat untuk menyempurnakan bersuci dalam melaksanakan segala macam ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kita bersuci daripadanya. Di antaranya adalah salat. Diperintahkan kita sebelum salat untuk berwudu Ya, maka hendaklah disempurnakan wudhu tersebut. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikeluarkan Abu Hurairah dari Imam Bukhari, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah al-aqab, tumit-tumit yang tidak terkena air ketika berwudu minan nar daripada api neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menyempurnakan taharah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubat adalah upaya membersihkan diri daripada segala macam najasat ma'nawiyah. Syirikan, kekufuran, kemunafikan, ria, ujub, sombong. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, yuhibbut tawabin. Taubat daripada segala macam najasat apa? Ta'nawiyah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencukai orang-orang yang bersuci daripada segala macam najasat hissiyah. Luarnya bersih, dalamnya bersih. Itulah Islam. Agama yang sungguh bersih. Orang yang benar cara beragamanya akan bersih hidupnya. Zahir dan batin. Luar dan dalam. Nabi tak suka yang namanya kotor-kotoran, yang berbau. Bahkan beliau sangat anti ketika mulutnya terasa berbau. Nabi melarang orang-orang yang mulutnya bau mendekati masjid. Man akala thuma fala masjidana hadha. Yang makan bawang putih dan masih berbau jangan dekat masjid kami ini. Jika sahabat pergi ke masjid dengan pakaian berpeluh di hari Jumat, kata Nabi, tidakkah kalian terlebih dahulu mengganti pakaian kalian? Ya, merubah kondisi kalian ini agama bersih luar dan dalam. Maka tak ada orang yang memahami Islam yang benar kecuali akan benar-benar bersih zahir batin, luar dalam. Kalau tak bersih ada masalah. Di antaranya adalah isbaghut taharah. Ya. Menyempurnakan bersuci sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. alat taat untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan sebagaimana salat, sebagaimana tawab sebagaimana membaca Quran dan semacamnya. Ya. Wa ada'is salawati 'alal istita'at. Kemudian mengerjakan salat-salat ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan sekemampuannya. Ya. Salat itu banyak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan kita diperintahkan secara umum dalam bertakwa kepada Allah semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya, sekemampuan kita. Mampu berdiri, berdiri ketika salat. Tak mampu berdiri, maka duduk. Tak mampu duduk, maka berbaring mampu kerjakan uh, eh, qiyamul lail 12 11 eh, rakaat, 13 rakaat kerjakan. Mampu hanya satu kerjakan, mampu tiga kerjakan, mampu witir, mampu engkau duha. Banyak salat-salat tersebut. Semuanya Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sekemampuan kita. Dalam mengerjakan perintah, Allah suruh kita untuk melakukan perintah semaksimal yang kita mampu. Kalau tak mampu maksimal, mendekati maksimal. Saddidu wa qaribu. Saddidu, tidak akan menyempurnakan amalan dipintahkan atau mendekati kesempurnaan. Wa ada'is salawati 'alal istitu'at. mengerjakan salat dengan sekemampuan. Salat-salat ya Allah sunnahkan tentunya dan Allah wajibkan. Ya, yang sunnah tidak menjadi wajib. Kerjakan sekemampuan yang wajib dikerjakan sekemampuan pula dalam pengerjaannya. Tak mampu berdiri maka dengan duduk. Tak mampu duduk dengan berbaring. Ya, tak mampu membaca ayat yang panjang-panjang. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Qur'an. Wa ita'iz zakati ala al jidat Kemudian kewajiban untuk menunaikan zakat bagi orang-orang yang memiliki al-jidad, kekayaan, kecukupan. Kata Nabi yang mulia sallallahu ketika mengutus Mu'ad, fa'alimhum ditahukan mereka annallaha aftarada alaihim ya sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim turadda ala fuqaraihim Beritahukan mereka Allah wajibkan sedekah dipungut dari orang-orang kayanya kemudian didistribusikan kepada orang-orang fakirnya. Ya. Wajib hukumnya bahkan pemerintah berhak memaksa mereka mengeluarkan zakat, bahkan berhak memerangi mereka manakala enggan membayar zakat. Ini kewajiban untuk muslimin. Adapun untuk kaum kafir ahlu zimah mereka tak diwajibkan zakat, bahkan tidak sah zakat mereka. Mereka diwajibkan membayar jizyah, pajak per tahun. Bahkan nisbah zakat lebih besar daripada nisbah jizyah. Ya. Kemudian wa ada'is salawati ala istita'at wa ita'iz zakati ala ahli jidat wal haji ala ahli jidati wal istita'at. Bagaimana diwajibkan haji bagi orang-orang yang memiliki kemampuan kekayaan. Kata Allah walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan tidaklah hanya karena Allah bagi manusia kewajiban mengerjakan haji liman istata'a ilaihi sabila. Bagi barang siapa memiliki kemampuan padanya kemampuan nafkah untuk pergi haji bagi dirinya, kemampuan nafkah untuk orang dan keluarga yang ditinggalkan di rumah, kemampuan memiliki kendaraan untuk pergi haji, ya, dan nafkah selama pergi dan pulang haji serta kemampuan untuk ya meninggalkan nafkah untuk anak istrinya. Wasiyami syahri Ramadhana li ahli sihat dan kewajiban mengerjakan puasa Ramadan bagi orang-orang yang sehat. Adapun orang-orang yang sakit, Allah izinkan mereka tak puasa tapi diganti di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia musafir hendaklah diganti di hari yang lain. Ya, wa khamsi salawatin wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lima salat yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa dia? Salatul witri fi kulli lailah. Salat witir setiap malam minimalnya adalah satu rakaat. Berkata Nabi SAW, Inna Allah witrun yuhibbul witra fa'utiru. Allah itu zat yang tunggal, menyukai salat yang tunggal pula, yang ganjil pula. Maka kerjakanlah salat witir. Minimal satu rakaat. Sebagian madhab mewajibkannya, mazhab Hanafi mewajibkan witir. Meninggalkannya menurut mereka berdosa. Ya, bisa minimal satu Kalaupun setiap hari satu rakaat saja, tak ada masalah. Mungkin latihan untuk mengerjakan salat witri ini bisa dikerjakan mungkin di awal-awalnya. Kerjakan setelah isya, setelah salat sunnah, kerjakan satu rakaat baru ke pulang. Ya, kalau mampu tiga kerjakan tiga baru pulang. Lambat laun kerjakan sebelum tidur, lambat laun kerjakan di malam hari. Ya. Yang penting dibiasakan. Salatul witri fi kulli lailatin. Salat witir setiap malam wa raka'atul fajri. Dan dua rakaat fajar maksudnya dua rakaat sebelum salat subuh. Yang keutamaannya lebih utama daripada dunia seisinya. Wa raka'at kata Nabi raka'atul fajri khairul min dunya wa fiha. Dua rakaat fajar itu maksudnya dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih utama daripada dunia seisinya. Ini amalan-amalan yang tak tanggung besar keutamaannya. Jika dibandingkan dengan dunia yang kita miliki ini semua, tak ada apa-apanya. Dua rakaat saja kita kerjakan sebelum subuh itu mengalahkan segala macam bentuk dunia dan seisinya. Bukan dunia yang kita miliki, tapi semua dunia dan isinya. Kalau dunia kita miliki, tak ada apa-apanya. Ya, orang yang paling kaya, hartanya seluruh dunia paling banyak. Tak ada apa-apanya. Dunia dan seisinya. Lebih utama dua rakaat yang dikerjakan sebelum sholat fajar menunjukkan besarnya keutamaan akhirat yang kita harus senantiasa ya memacu diri kita untuk berniat memakmurkan akhirat, berbekal untuk akhirat. Ya, dunia ini kita cari sebagai sarana untuk akhirat bukan tujuan hidup kita. Karena dunia ini enggak ada apa-apanya dengan akhirat. Kata Nabi, "La manadilu sa'din fil jannatin khairun minad dunya wa Sungguh ya tisu manadil ini dia nih, tisu. Milik saat di surga lebih utama daripada dunia seisinya. Ada apa-apa dunia ini? Wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat lebih baik dan kekal. Ya. Kata beliau rahimahullah Raq'atul fajri wa salatul fitri Rasulullah juga mengajarkan kita mengerjakan, menyunahkan untuk kita salat sunnah, sunnatul fitri, salat idul fitri. Dan ulama berselisih tentang idul fitri. Sebagian mengatakan dia sunnah yang ditekankan, sebagian mengatakan dia fardu kifayah. Ya. Dan ada yang sebagian mewajibkan fardu ain bagi yang mampu. Wan nahri. Ya. Wa salatin nahli maknanya salat Idul Adha. Salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, salat Id, dua Id. Ya, witir satu, dua rakaat sebelum subuh, dua yang ketiga salat Id, baik Idul Fitri Idul Adha. Yang keempat wa salatul kusuf. Salat gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang kelima wa istisqa salat minta hujan. Inilah salat yang diajarkan Nabi SAW, disunahkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian daripada amalan-amalan dalam Islam. Karena Islam bukan hanya keyakinan, tapi juga harus ada amalan. Bukan hanya iman, tapi harus ada amal saleh. Inna ladina amanu wa aminu salihat. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Ada yang wajib kita imani. Ada wajib kita amalkan, ada yang wajib kita jauhi. Nah, wajah tinabul maharimi wal ihtirazi minan namimati wal kadbi wal ghibati wal baghi bighairil haqqi wa an yaqula ala Allah ma lam ya'lam kullu hadhihi kabairu kullu hadhihi kabairu muharramat wajtinabul maharim saya tadi katakan ada yang wajib diimani ada yang wajib dikerjakan ada ada yang wajib ditinggalkan dialah perkara-perkara yang Allah haramkan Ya, kata beliau wajtinabul maharimi, menjauhi segala yang Allah haramkan. Allah haramkan riba, tinggalkan. Allah haramkan zina, tinggalkan. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innal ladzina ya'kulun riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Orang yang makan riba bagian orang yang berdiri kesurupan. Ya, jangan membunuh. Wala taqtul nafsa allati harramna bil haqq. Banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabul yatim illa billati ahsan. Jangan coba-coba dekati harta anak yatim. Kecuali dengan jalan yang wajar, cara yang baik. Ya. Wala taqrabul fahisha ma dhahara wa batan. Jangan kau dekati segala macam perbuatan keji yang zahir, yang batinnya, tampak, yang tersembunyi. Kata-kata keji lebih dentik kepada penyimpangan syahwat. Zina, homoseksual, lesbian dan semacamnya. Semuanya masuk ke dalam fawahish. Jadi Allah larang kita berbagai macam hal. Ya, Allah melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Allah melarang kita menanam anak kita hidup-hidup, membunuh anak kita. Ya. Dan banyak larangan-larangan lainnya. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan katakan cis kepada mereka, jangan bentak keduanya. Banyak larangan-larangan. Maka kewajiban kita ilmu yang fardu ain wajib kita pelajari bukan merupakan kewajiban kaum santri saja, para ustadz saja tidak. Kewajiban setiap orang beriman yaitu ilmu yang wajib kita tuntut adalah pertama apa-apa yang wajib kita imani. Ya. Yang pilarnya rukun iman yang enam. Kemudian ilmu yang wajib kita tuntut adalah apa-apa yang wajib kita ketahui berupa faraid, kewajiban-kewajiban. Agar kita mampu mengerjakannya, agar kita bisa mengerjakannya. Ya, dan mengetahui apa-apa yang Allah haramkan agar kita bisa menjauhinya. Inilah ilmu yang wajib yang kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang bagaimana? Ilmu tentang apa yang tadi kita katakan. Ya, Al-ilmu anillah, ilmu tentang Allah wajib disembah, diimani dengan segala macam ya perkara-perkara wajib diimani pula. Al-ilmu an, an syar'illah hukum, ilmu tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dalam hukum-hukumnya. Wal-ihtirazu minan namimah berupaya untuk tidak mengadu domba Ya, kata Nabi SAW, La jannata qattatun atau namamun. Tak akan masuk surga pengaruh domba. Siapa yang pengaruh domba? Orang yang menukil berita untuk tujuan merusak hubungan. Naqlul khabari min ajli ifsad. Ya, menukil berita, menyebarkan berita tujuannya untuk merusak hubungan antara suami dan istri, antara kawan dengan temannya, ayah dan ibunya. Ya antara satu masyarakat dengan masyarakat lain ini namimah terancam tidak masuk surga orang-orang yang mengadu domba manusia wal ghibah wal ihtirazu minan namimati wal kadhibi menjauhi segala macam dusta yakum wal kadhib jauhi dusta fa innal kadhiba yahdi ilal fujur dusta menggiring kepada keburukan Wa innal fujura yahdi ila an nar keburukan menggiring kepada neraka. Wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhib. Sesungguhnya seorang berdusta terus berdusta hatta yuktaba indallahi kadzdzaban sehingga dia tertulis di sisi Allah sebagai sang pendusta. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulnya. Ini kedustaan yang paling besar. Ya, wala wala tas oh, kata Allah Subhanahu wa taala eh, wala taftaru 'ala al kadhib dan kalian berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala al kadhiba la yuflihun. Orang yang berdusta atas nama Allah tak akan pernah beruntung. Yang halal diharamkannya, haram dihalalkannya dan begitulah seterusnya. Ya, ini perkara yang paling parah kata Nabi, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan" Falyatabawa maqadahu maka minar yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakan saya maka hendaklah mengambil tempatnya menyiapkan tempatnya di neraka. Ya. Wal ghibati berupaya menjauh diri daripada ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut tentang saudaramu dengan apa yang tak dia suka. Walaupun benar ada padanya tapi dia tak suka ghibah. Ya, wal baghi bi ghairil haqq berupaya untuk tidak melampaui batas terhadap manusia, melampaui hak kita, mengambil hak orang lain. ini baghyu bi ghairil haqq. Ya, mengambil milik orang dengan jalan yang haram, mencuri, merampok, membegal, merampas, mencopet, ya, menipu. Ini semuanya al-baghyu melampaui batas terhadap manusia, mengambil hak manusia, al ini. Utang tak dia bayar, baghyun. Baghyu ini, al-baghyu. Hak orang diambil tak dibayar, baghyun. Semuanya terlarang. Ya. Wala tabqul fasada fil ar kata Allah jangan kalian membuat perbuatan-perbuatan melampaui batas kerusakan di muka bumi ini. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah wa an yaqula 'ala Allah ma lam ya'lam dan dia berupaya menjauh dirinya untuk tidak berkata-kata atas nama Allah sesuatu yang tidak dia ketahui mengatakan ini hukum Allah padahal bukan padahal dia tak tahu tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, menghalalkan dengan tanpa ilmu, mengharamkan dengan tanpa ilmu, mengkafirkan dengan tanpa ilmu, membid'ahkan dengan tanpa ilmu dan seterusnya. Kullu hadhihi kabairu muharramat. Semua ini adalah merupakan dosa-dosa besar ya Allah haramkan. Naam. والتحري بالمكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى فمن فمن يسر لهذا فمن يسر فمن يسر لهذا فإنه من الدين ala huda wa minar rahmati ala rojain waffaqanallahu wa iyyaka ila sabilihil aqwam bimin bimannihil jazilil aqdam wa jalalihil aliyil akram wassalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh wa ala man qara alaina assalam wa la yanalu salamullahi dal salamullahi wa la yanalu salamullahi dallun walhamdulillahi rabbil alamin Kemudian kata beliau wattaharri fil makasibi wal mata'im. Dan hendaklah seorang hamba manusia berupaya benar-benar berupaya mencari dalam upayanya mencari nafkah dengan jalan yang halal. Wattaharri fil makasib. Hendaklah dia benar-benar mengecek, meneliti apa yang dia kerjakan, apakah benar-benar haram, hasilnya haram atau tidak. Harus benar-benar dia cek at-tahari, makna tahari benar-benar melihat, mengecek. Jangan-jangan ini haram. Kalau haram tinggalkan. Dia segala macam makasib jamak daripada maksab, maksudnya adalah profesi, pekerjaan yang kau kerjakan itu halal atau haram. Kau cek lagi. Jika haram tinggalkan. Wajib bagi setiap orang benar-benar mengecek pekerjaannya ini hasilnya halal atau haram. Ya, jika hasilnya jelas seperti para ya orang-orang yang bekerja di diskotik-diskotik, di bar-bar menjual minuman keras dan semacamnya ini jelas haram. Ya. jadi kita ketika dikatakan ada yang ditutup ya sebuah eh, apa perusahaan banyak sana restoran macam-macam. Tapi mereka menjual minuman keras Dikatakan pekerjaan yang 40% orang Islam. Mereka protes kenapa ditutup kesian nih orang Islam. <laughs> Ini pekerjaan yang haram. Ya. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Manusia dalam melihat ila ta'amih kepada makanannya. Ini makanan yang kau beli dari mana asalnya? Dari menipu orang kah? Haram. Ya. Jangan pokoknya yang penting dapat. Halal muharam tak penting. Muncullah subat subat zaman sekarang yang haram saja pun sulit, apalagi yang halal. Ya. Yang halal itu adalah apa yang dapat di tangan kita itulah halal. Kalau nggak dapat haram. <laughs> Ah iya. Bahaya risiko. Mungkin kau akan beruntung sesaat, ujung-ujungnya kau akan merugi. Tak Allah berkati rezekimu film fil di wal mata'im. Demikian juga dalam hal mata'im, jamak mat'am. Mengecek, benar-benar mengecek kembali apa yang dia makan, makanannya itu. Zatnya haram tidak. Ya, kemudian dari mana dapatkan untuk memberi makan tersebut? Asalnya haram atau tidak? Lihatlah bagaimana Bakar Siddiq. Betapa dahsyatnya waraknya Bakar Siddiq. Ya. Dia punya budak, budaknya selalu memberikan kepada Bakar Siddiq makanan yang didapatkan. Biasanya Bakar Siddiq bertanya, dari mana kau dapatkan? Dari ini. Maka Bakar makan. Suatu ketika Bakar lupa bertanya. Setelah dimakan, budaknya heran. Tuan, kenapa Tuan tak tanya? Biasanya Tuan tanya. ya tentang makan yang Tuan makan. Bakar sidik, oh ya, saya lupa. Dari mana kau dapatkan? Ini ceritanya di, begini, dulu sebelum Islam, aku pernah pura-pura jadi dukun, kudukuni dukuni orang. Nah inilah dia yang terdiberikannya sebagai upahnya. Seketika dijoloknya, dijoloknya, mulutnya dikeluarkannya. Setengah mati dia berupaya mengeluarkan habis isi perutnya sampai kesian putrinya, anak-anaknya, ayunda, ayahanda. Ayahanda tak tahu. Jangan sampai ayahanda membeban diri, nanti keluar pula nyawa ayahanda. <laughs> Kata dia biar keluar nyawa sekalian tak apa, yang penting tidak aku makan sesuatu yang haram. Padahal dia nggak tahu. Kata Nabi, "Ma nabata min lahmin haramin fan-naru aula bih." Ini ngeri ini untuk kita dan keluarga. Apa yang tumbuh disebabkan daripada makan haram, neraka itu lebih layak baginya. Ustaz, orang yang namanya anak istri nggak tahu. Dari mana dapat ke suaminya? Apakah dia kena juga azab api neraka? Jawabannya, ini makanan tak berkah akan membuat mereka tak berkah juga amalannya. Membuat mereka menyimpang, membuat mereka menjadi anak-anak yang fasik, esensi yang fasik. Akhirnya mereka pun masuk neraka dengannya. Efek daripada makanan. Ngeri. wakar Bakar takut dalam tubuhnya ini ada sesuatu yang haram. Maka dia buntahkan Ini namanya warak. Bahaya. Kita wajib terus ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, belajar, belajar, mengingatkan diri kita, diingatkan orang lain supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara ini. Banyak orang ngaji ngambil apanya? Ibadah. Muamalah nggak diambil. Ayah. Ya. Padahal harus satu paket. Ibadah kepada Allah baik, muamalah kepada manusia baik. Baru kita selamat. Bahkan sebagian menggunakan agama ini untuk kedok untuk mencari dunianya. Bila mendadik Lebih bahaya lagi itu. Memanfaatkan agama untuk dunia lebih parah lagi. Nah, kata beliau rahimahullah. wal والمحارم wal malabis tidaklah dia betul-betul ngecek segala sesuatu yang haram segala sesuatu yang dia minum Segala sesuatu yang dia pakai. Wajitina bis syahwat, hendaklah dia menjauhi segala macam syahwat yang tidak pada tempatnya. Fa innaha da'iyatun lirukubil muharramat. Karena syahwat ini jika diikuti terus akan menjadi kendaraan tunggangan menuju segala yang Allah haramkan. Mata tundukkan, telinga tahan, kaki tahan, tangan tahan. Faman ra'a al hima fa innahu yushiku an al hima. Barang siapa yang coba-coba mendekati tanah larangan, niscaya dia akan masuk ke tanah tersebut. Setiap penguasa punya tanah larangan. Ini hutan. Hutan ini hutan lindung, jangan kau masuki ya. Kalau kau dekat-dekat situ, bawa segala macam ternak-ternakmu akan datang maksudnya mereka ambil daripada hutan tersebut, masuk ke dalam hutan tersebut. Maka jangan dekati. Yang nyerempet-nyerempet dekat yang haram akan masuk kepadanya. Yang mendekati subhat akan masuk ke dalam haram. Ya. Faman yusira lihada. Barang siapa yang Allah mudahkan untuk semua hal yang baik-baik ini. Ingat, ini menunjukkan taufik di tangan Allah begitu besar. Karena itulah wajib selalu kita bergantung kepada Allah SWT. Minta kepada Allah. Wallahi berat. Berat sekali kita menghadapi segala macam ujian ini tanpa dengan taufik daripada Allah. Ujian hidup berat, menjauhi haram berat, menjauhi syahwat berat, menjauhi subuhat berat, semuanya berat, mengerjakan kewajiban berat. Semuanya berat akan menjadi mudah dengan taufik Allah. Tentang salat apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat. Ya, ketika kita merasa berat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban syariat ini. Ya, faman yussira li Barang siapa yang dimudahkan untuk ini, Ingat kembali, ini menunjukkan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepadanya banyak, bergantung kepadanya. Diri kita banyak akhlak yang buruk. Minta kepada Allah agar merubah akhlak kita. Allah mahdini li ahsan akhlak. Ya Allah berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik. La yahdini li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha ya Allah jauhkan pihara diriku daripada keburukan jiwa ini, akhlak ini, perangai ini. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa malingkan kecuali Engkau. Banyak minta kepada Allah. Kata Allah, "Walaula fadluna 'alaikum ma zaka minkum min ahli abada." Kalau bukan karena rahmat Allah karunianya, tak akan ada seorang pun yang bisa suci selama-lamanya. Membersihkan dirinya, tak ada. Semuanya dengan taufik Allah. Maka kuncinya ada kepada Allah. Banyaklah bergantung kepadanya. Mintalah kepadanya. Di, dalam hati kita ini bercokol banyak keburukan. Diri kita bercokol banyak keburukan. Minta Allah merubahnya. Dengan mujahadah usaha. Fa innahu minad dini ala hudan. Barang siapa yang dimudahkan untuk hal semua yang di atas kusebutkan, isi kitab ini sungguh dia benar-benar di atas agama, di atas petunjuk. Wa minar rahmati ala roja dan sungguh besar peluang dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala jika dia kerjakan semua yang diperintahkan di atas, meyakini semua yang diajarkan di atas. Waffaqanallahu wa iyyaka ila sabilil aqwam. Semoga Allah memberikan kita semuanya taufik dan kalian semuanya ila sabiril aqwam agar dapat meniti jalan yang lurus. Bimannihil jazil dengan karunia yang maha luas, al-aqdam yang maha banyak, wa jalalihil alil akram. Ya. Dengan kemuliaannya yang maha tinggi lagi maha dermawan atau mulia Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian dan keberkahan daripada Allah dan rahmatnya wa ala man qara alaina salam. Dan semoga dicurahkan Allah pula rahmatnya, keberkahannya kepada yang mengucapkan atas kami doa keselamatan. Rahimahullah. Semoga Allah rahmati beliau. Imam Ibn, Imam man siapa Imam siapa ini Imam Al-Muzani rahimahullah. Wala yanalu salamallah adh-dhalim adh-dhalun. Sesungguhnya tidak akan dapat keselamatan daripada Allah orang-orang yang sesat. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Tuhan pencipta alam semesta. Berakhirlah perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang bagaimana sekiannya akidah seorang mukmin. Insyaallah tabaraka taala kesempatan akan datang kita akan membaca perkataan Imam ya dari mazhab Syafi'i Abu Abbas Ibnu Suraij radhiyallahu anhu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaika.